السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوم مسلمين والمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita Kehidupan kita yang kita lalui Tidak sedetik pun Kecuali selalu di bawah karunia dan nikmat Allah Sehingga kita juga selalu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memimpin kita dan tidak pernah dilepaskan urusan kita kepada diri kita sendiri Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain ya hayyu ya qayyum wa idzat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri aslih li sya'ni kullah perbaikilah seluruh urusan wala takilni ila nafsi jangan engkau serahkan aku terhadap diriku sendiri walau tarfata ain walaupun sekejap mata karena kalau seandainya seseorang telah diserahkan oleh Allah pada dirinya sendiri dia tidak akan bisa melakukan urusannya selawat dengan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang telah menunaikan amanah menyampaikan seluruh risalah tanpa ada lagi yang disembunyikannya semua kebaikan telah disampaikannya dan telah diajak umatnya untuk kebaikan itu semua keburukan telah diinformasikannya dan telah diberikan peringatan kepada umatnya agar dia menjauhi. Marilah kita bersalawat kepadanya dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharah. Siapa yang bersalawat kepada selawat padaku satu kali Maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Salawat Allah kepada kita adalah maghfirah, pengampunan Terutama pada hari Jumat Dan malam Jumat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kajian kita pada malam ini hidayah itu mahal wahai kawan. Untuk apa kita hidup di dunia? Kita hidup di dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kehidupan kita di dunia atau sebab kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Sasaran yang kita harapkan adalah keberhasilan akhirat, bukan keberhasilan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin kullu nafsin maut. Setiap jiwa dia akan merasakan kematian. فمن زحزح وَإِنَّمَا يوفون وَإِنَّمَا توفون أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ hanya saja kalian itu akan disempurnakan balasanmu adalah pada hari kiamat bukan masa dunia kesempurnaan balasan yang kita lakukan pada saat ini adalah di akhirat فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dia telah beruntung sungguh dia telah menang dia menang di dunia dan menang di akhirat kemenangan hakikat, kemenangan yang hakiki, keberhasilan hakiki adalah masuknya seorang ke dalam surga. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menggiurkan, kesenangan yang menipu, kemegahan dunia ketika seseorang di dalam tujuan hidup di dunia ini dia lupa maka dia akan tergiur dan terbawa oleh kemegahan dunia kalau kita contohkan sekolah misalkan sekolah SMA nih. Anak-anak yang masuk ke dalam SMA Tujuan dia masuk SMA supaya dia bisa sukses untuk mencapai perguruan tinggi. Maka di dalam sekolah itu ada fasilitas untuk mencapai target dia untuk bisa ke, ke kuliah perguruan tinggi. Di situ ada internet, di situ ada serana olahraga, di situ ada pelajaran. Anak-anak yang mengerti tujuan dia masuk ke sekolah itu dia akan memakai fasilitas tersebut untuk mencapai tujuannya. Tapi ada anak-anak yang lupa tergiur oleh fasilitas dan dia lupa akan tujuannya. Jam pelajaran dia main ada internet, dia habiskan waktunya internet. Internet gunanya adalah untuk membantu dia untuk menjalankan tugasnya. Ketika si anak dia selalu mengingat tujuan dia masuk ke sekolah itu, dia akan memakai fasilitas tersebut sesuai dengan kadar keperluannya. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah semata. Dunia adalah tempat kita untuk beramal. Akhirat adalah kampung pembalasan. Target kita adalah keinginan untuk masuk ke dalam sorga Sehingga Nabi pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa untuk mendapatkan sorga Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkanku ke dalam surga baik perkataan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan dari apapun yang bisa mendekatkanku ke dalam api neraka baik perkataan maupun perbuatan. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk memohon berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan firdaus al-a'la. Doa bagian dari ikrar seseorang yang akan ditujunya dan akan dia capai. begitu penting dan begitu indah yang akan kita capai. Akan tetapi kita melihat rintangan dan halangan ketika kita hidup di dunia ini banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah beliau mengatakan bahwasannya jiwa itu akan dihadangkan dengan fitnah cobaan, ujian seperti tikar satu demi satu. Fitnah itu ada satu kegelapan yang gelap gulita. Bagi siapa yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia akan jatuh di dalam fitnah tersebut. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencapai kepada tujuan kita sangat memerlukan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Karena pentingnya hidayah. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus Dalam ungkapan kita Ihdinas siratul mustaqim Seakan-akan kita memohon kepada Allah taufiq Memohon kepada kita bimbingan untuk kebenaran Memberikan sinyal-sinyal untuk mendapatkan kebenaran dan supaya diberikan kekokohan keteguhan hati di atas kebenaran itu sampai kita meninggal dunia seakan-akan kita mengatakan alhimna ya rabbana ووفقنا وارشدنا ودلنا على طريق الخير والهدى والفلاح Ya Rabb kami Ilhamkan kepada kami Berikan kami taufik Tunjukkan kepada kami Untuk bisa mendapatkan jalan yang baik Jalan petunjuk dan jalan keberuntungan Yaitu jalan yang akan menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang membawa kita kepada surganya dengan mengenal kebenaran dan menjalankan kebenaran serta konsisten di atas agama Islam dan meninggalkan selain dari itu. Oleh karena itu juga Nabi mengajarkan kepada kita mengajarkan kepada kita satu doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Waizat yang memulak balikan hati kokohkan hatiku di atas agamamu kenapa qalb tersebut dinamakan dengan qalban limadha al qalbu uh, eh, limadha al qalbu qalban lianna Al-qalbu li taqallubihi. Dia sering berbolak-balik. Dia sering labil. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan keteguhan. Hidayah itu dua jenis. Hidayah yang pertama adalah hidayah taufiq. Hidayatul ilham wa tasdid. Ini adalah makna hidayah pertama atau jenis hidayah yang pertama. Yaitu hidayah untuk diberikan kepada kita taufik keimanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidayah itu pada seorang hamba dan menganugerahkannya. Hidayah ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menganugerahkan kepada orang lain karena ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala hatta rasul sampai rasul dia tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya Nabi Nuh dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya dia tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Lut juga tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan wa daraballahu matalan مثلا للذين كفروا nuhin wa وامرأة lut. Allah berikan perumpamaan orang-orang yang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua perempuan itu berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Di bawah kekuasaan Nabi. Karena Nabi tidak bisa memberikan hidayah dan taufik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang betul-betul tahu dan bersih tahu bagaimana kebenaran agama Rasulullah ketika di awal turunnya wahyu dan dia mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah benar dia suruh keponakannya untuk berdakwah dan dia siap untuk membela dia berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy ia ingin menyakiti dan ingin mengganggu keponakannya dia adalah di baris depan kalau kita pikir sangat mudah sekali bagi dia untuk mendapatkan hidayah namun hidayah itu di tangan Allah pada hari di, di penghujung dari kehidupannya datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya di akhir hidupnya. Namun di sampingnya sudah ada Abu Jahal dan sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ammi, Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku katakan la ilaha illallah ahtajju bika عند Allah, ahtajju biha laka عند Allah aku akan berhujah bagimu dengan la ilaha illallah ini si Allah Subhanahu wa taala beratkah mengucapkan la ilaha illallah apalagi orang Arab dia tidak mau mengucapkan kawannya ya kawan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di sampingnya. Apa katanya? At-targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah mengingatkan lagi, "Ya ami qul la ilaha illallah." Suruh dibacakan la ilaha illallah agar dia bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi terakhir dia mengatakan sebelum nyawanya berpisah dengan badan. Dia katakan dia masih tetap di atas agama Abdul Muttalib. Subhanallah. Orang yang sudah tahu dengan kebenaran. Ya. Persis dia tahu dengan kebenaran ajaran Islam. Kalaulah tidak dengan pengetahuannya dia tidak akan membela mati-matian di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, termasuk Bani Hashim yang terjadi muqata'ah, pembaikotan. Setiap malam Abu Talib memindahkan posisi Rasulullah agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Susah, sulit. Itu apa dia lakukan itu? Karena dia membela kebenaran yang ada pada keponakannya Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada satu pun yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satu pun yang bisa memberinya hidayah. وضرب الله مثلا للذين أمرت للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من من من من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين di tengah-tengah rumah kafir rumah Fir'aun orang yang terdekat dengan Fir'aun istri Fir'aun dia mengatakan beriman kepada Allah Ketika Allah sudah menginginkan seseorang beriman, tidak tidak ada satupun yang bisa menahannya. Ini inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah kalau di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetangga Rasulullah seorang anak Yahudi yang dia sakit lalu dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan aslim Musuhlah kamu ke dalam Islam Dia melihat kepada bapaknya Seakan-akan dia minta izin kepada bapaknya Bapak yang mengatakan Ati'a Abul Qasim Ta'ati Abul Qasim Akhirnya dia masuk ke dalam Islam Kemudian subhanallah Allah mencabut nyawanya Apa kata Nabi SAW Alhamdulillah Alladhi anqadahu minan nar Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Dan kisah ini pun mungkin banyak. Di antara yang pernah seorang orang eh, orang orang orang Filipina yang dia bekerja di Arab Saudi dan dia masuk sakit masuk rumah sakit datang beberapa orang dari Islamic Center kantor penerangan Islam dan mengajak dia untuk masuk Islam lalu dia bersyahadat tidak lama dari bersyahadat dia meninggal dunia subhanallah hidayah dan itu adalah hidayah taufik hidayah taufik adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja kita berusaha Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yuridillahu faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan seseorang itu akan diberinya hidayah untuk Islam, maka Allah bukakan hatinya terhadap Islam. Ini adalah hidayah taufik. Hidayah kedua atau jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad hidayatul dilalah hidayatul dakwah dan uh, hidayatul irsyad yakni maksud hidayah di sini adalah menyampaikan kebenaran petunjuk informasi ajakan dakwah dan ini Hidayah ini adalah lillah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi para nabi, bagi orang soleh, bagi para doa, bagi masing-masing kita juga bisa. Bahwasanya kita bisa memberikan petunjuk, gambaran, informasi tentang kebenaran kepada orang lain agar dia bisa mendapatkan hidayah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Talib. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari unta merah. unta merah itu apa? Onta Onta yang dipakai oleh orang seba, oleh orang Arab sebagai alat untuk transportasi yang sangat tinggi nilainya di sisi orang Arab. Hidayah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahadainahun najdain. Kami beri dia petunjuk dua jalan. Jalan baik dan jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud kami telah beri petunjuk mereka, yakni kami beri penerangan, dilalah petunjuk, arahan, informasi tentang kebenaran kami telah berikan kepada mereka. Namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya ini Al-Qur'an dia akan memberikan petunjuk kepada yang lebih baik. Kalau seandainya jenis kedua hidayah ini yaitu hidayah memberikan petunjuk, memberikan informasi tentang agama, memberikan informasi tentang kebenaran, kita menyebarkannya, berarti kita juga bisa punya andil untuk menyampaikan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mandaa ila ila huda." Siapa yang mengajak kepada kebenaran? Kana lahu ajruhu. Dia akan mendapatkan pahala. Pahala kebenaran itu wa ajru man dan pahala orang yang mengikutinya min ghairi ayang kusumin ujurihim syai'a tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidayah dibukakan hati kita taufik yang pertama Kalaulah tidak dengan taufik dari Allah, kita tidak akan mungkin duduk di sini. Sekian banyak kaum muslimin yang mengatakan dia Islam, amat berat baginya duduk di masjid. Panas telinganya untuk mendengar Al-Quran dan Sunnah. Hatinya terasa terbakar ketika dia melihat seorang menjalankan Sunnah. Namun kita alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita iman untuk mengikuti kebenaran maka janganlah kita bakhil untuk menjadi pelopor pada hidayah yang kedua yaitu menyebarkan kebenaran kepada orang lain jadilah kita pelopor apa yang sudah bisa ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya kita mencintai itu diri kita mendapatkan hidayah begitu juga kesempurnaan keimanan kita bagaimana hidayah kita bisa kita suguhkan kepada teman kita kepada saudara kita keluarga kita terutama orang tua kita sanak famili kita kita sampaikan kepada mereka kita berikan dengan suguhan yang baik dan ini adalah peran kita di dalam menyampaikan hidayah kebenaran kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Berat sekali kebenaran itu. Sebagaimana kita dahulunya sebelum diberi hidayah oleh Allah, sangat berat kita untuk mengikuti sunnah. Ketika kita diajak oleh orang, selalu kita meremehkan, melecehkan. Akan tetapi sekarang Alhamdulillah Allah sudah mudahkan bagi kita. Orang lain dia juga seperti kita dahulu. Maka ketika kita tahu dengan kebenaran, jangan dan kebenaran itulah berat, jangan kita tambah berat kebenaran dengan berat sikap kita. Kalau kita bawa kepada makanan, jika seandainya kita membuat satu makanan yang baik, yang enak-enak, orang tidak akan tertarik dengan makanan yang baik ini jika penyajian kita tidak bagus. Taruh di atas piring, tapi piringnya kotor. Maukah orang akan memakan makanan yang yang seenak-enaknya makanan? Tidak. Tapi kita bikin masakan yang ala kadar. Namun kita suguhkan dengan suguhan yang baik. Pertama orang sudah tertarik untuk ingin makan. Dia belum tahu bagaimana rasanya. Tetapi dengan suguhan yang baik, ya, menjadikan orang lain menjadi tertarik. Maka oleh karena itu, kita sebagai pelopor hidayah yang kedua, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang lain, maka hendaklah kita menyuguhkannya, menyuguhkannya dengan cara yang baik sehingga orang lain tertarik untuk mendapatkan hidayah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja sebab untuk mendapatkan hidayah. Sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah ada beberapa. Yang pertama adalah as-sidqu ma'allah. Jujur dengan Allah. Ini adalah sebab yang paling agung seorang mendapatkan hidayah yaitu jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengatakan dia ingin mendapatkan kebenaran, dia ingin beragama dengan baik, adalah dia betul-betul jujur pada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mujahadah. Sebab yang kedua adalah mujahadah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Dan orang-orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh pada kami di dalam agama, di dalam beribadah, dia betul-betul sungguh-sungguh lanahdiyannahum subulana sungguh kami akan memberi mereka hidayah wa innallaha la ma'al muhsinin dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang muhsin apa itu ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak seakan-akan yang engkau mengibadati Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Apa maksudnya di sini? Yani seseorang yang beribadah betul-betul dia memberikan yang terbaik. Maka yang dimakan dengan muhsin adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mujahadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu sebab dia mendapatkan hidayah. Kita lihat contoh dari perjalanan seorang untuk mendapatkan hidayah yang sangat terkenal adalah Salman Al-Farisi. Itu adalah contoh orang yang jujur dengan Allah dan contoh orang betul-betul bermujahadah untuk mendapatkan kebenaran dari seorang anak yang sangat manja yang sangat dicintai oleh orang tuanya dan orang tuanya adalah seorang bangsawan dia meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidupnya dia mulai mencari hidayah sampai di dalam perjalanan mencari hidayah dia menjadi seorang budak yang akhirnya ketika dia sudah mendapatkan hidayah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari keperbudakan orang bangsawan kemudian dia menjadi budak gara-gara dia ingin mendapatkan hidayah dan itu adalah orang yang jujur dengan Allah Terkadang kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam perjalanan kita untuk menuju hidayah terjadi halangan dari tangan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin dahulunya dia belum mengerti tentang riba. Setelah dia tahu dengan riba bahwasanya riba itu adalah haram, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia ingin meninggalkan pekerjaannya itu tapi setelah dia meninggalkan pekerjaannya tidak semulus apa yang dibayangkan. Seorang manajer di bank konfesional misalkan, dia tinggalkan kemegahan gaji yang tinggi, gaji yang banyak, kemegahan yang telah didapatkannya. Dia tinggalkan itu semua dengan berharap pindah dengan mudah. Boleh jadi tidak. Boleh jadi kita diuji. Jujur gak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan alif lam Dan surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Hasiban nas ayat yutrak wa yaqulu amanna Wum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia cukup mengatakan kami telah beriman kepada Allah lalu mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum sebelum mereka sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Dan ini adalah as-sidq Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab kita mendapatkan hidayah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang mukmin yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah disebabkan keimanan yang mereka miliki sehingga mereka masuk ke dalam surga di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya Keimanan sangat penting. Karena tanpa keimanan terkadang sulit seseorang itu mendapatkan hidayah. Namun keimanan itu akan menambah hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang keempat adalah Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran bukan kitab ilmu tetapi adalah Al-Quran adalah kitabul hidayah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wabayinati binal huda wal furqan bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia petunjuk bagi manusia tidak hanya orang mumin saja semua orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja hidayah yang seorang hamba hendaklah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hidayah yang seorang hamba hendaklah dia memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah itu di antaranya adalah hidayah untuk bertaubat dari maksiat. Sering kita jatuh dalam maksiat dan terkadang orang yang jatuh ke maksiat belum mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Yang kedua, hidayah yang diminta agar dia diberi hidayah untuk kokoh dan tetap di atas kebenaran, di atas istiqamah dan ini adalah berat. Istiqamah itu berat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud, "Istaqim kama umirt." Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud dan yang lainnya telah menjadikan aku beruban. Istiqamah boleh jadi sekarang ini kita istiqamah, besok mulai sedikit kendur, turun dan naik. Hidayah yang ada pada kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada di atas istiqamah, di atas hidayah dan terus menerus di atas istiqamah. Jam berapa masuk? Udah masuk ya? Baik, kita tambah dua lagi nanti insya Allah kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberi kepada kita hidayah untuk masa depan. Sebagaimana kita telah diberi hidayah se se eh, pada hari-hari sebelumnya, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang akan datang selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Dan kemudian yang kita minta lagi adalah agar Allah selalu menambah hidayah kepada kita. Kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu doa. Allahumma inni al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah aku mohon kepadamu hidayah baik hidayah taufik ataupun hidayah irsyad atau as-sabat ala hidayah tetap di atas hidayah kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan takwa apa hakikat takwa hakikat takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan iffah yakni kesucian diri jauh dari hal-hal yang bisa menjatuhkan diri kita baik bentuk maksiat atau yang lainnya yang terakhir yang keempat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kecukupan kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kathratil arab walakin al-ghina ghina nafs kaya itu bukan karena banyaknya harta banyaknya kepemilikan akan tetapi yang kaya itu adalah kaya jiwa dia tidak mau menundukkan dirinya kepada orang lain dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seseorang dia meletakkan kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain karena nanti orang yang suka memberi minta-minta eh, orang yang minta-minta di dunia yang suka minta-minta di dunia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada daging di wajahnya maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ghina kekayaan hakikat kekayaan itu adalah kaya hati mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat وصلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Amma ba'd kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Sebelum jika ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kita tambah uh, kajian kita bahwasanya hidayah itu pun dia bertambah dan berkurang Sebagaimana iman dia bertambah dan berkurang, hidayah pun bertambah dan berkurang. Tidak ada di antara kita yang seperti Abu Bakar Siddiq. Iman yang seperti Abu Bakar Siddiq yang mana imannya dan hidayahnya memenuhi dunia cahaya yang ada di hatinya bagaikan matahari yang tidak pernah ada kegelapan Agar tetapi kita adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala namun hidayah yang ada pada kita terkadang bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walladzina tadau zadau huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka petunjuk lagi. Dan Allah berikan kepada mereka takwa mereka. Orang-orang yang diberi petunjuk mulai dari awal dia mendapatkan petunjuk dia sudah bisa mengerjakan sholat dia kerjakan solatnya di masjid Bertambah kebaikannya Kemudian solatnya ditambah dengan kukusyukan Bertambah lagi hidayahnya yang ada pada dirinya Orang-orang Yang dia setelah mendapatkan hidayah Dia tahu bahwasannya Musik dan nyanyi itu adalah haram Dia tinggalkan Dia tinggalkan lalu Allah itu adalah hidayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesenangan dan kecintaan membaca Al-Qur'an. Bertambah lagi hidayah. Orang yang mana diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lalu membawa dirinya itu kepada perkataan-perkataan yang baik, zikir-zikir yang banyak, itu akan menambah hidayah pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iqtarabtuhu 'alayhi." Tidak ada yang lebih aku cintai seorang hamba ku mendekatkan diriku kepada aku melebihi dari apa yang aku wajibkan kepadanya wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal ibadah sunnah sehingga aku mencintainya semakin kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah bertambah hidayah kita Maka siapa yang berjalan di atas jalan yang benar Setiap dia melangkahkan kakinya di atas jalan yang benar itu Akan bertambah hidayahnya Sebaliknya Orang yang berjalan di atas maksiat Maksiatnya itu bertambah maksiat ke maksiat Kebohongan misalkan akan melahirkan kebohongan yang lain. Dosa dia juga akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Seperti kita melihat orang misalkan ketika dia minum minuman keras, maksiat. Setelah itu rentetan maksiat yang banyak setelah itu. Maksiat bertambah dengan maksiat. Ada pun hidayah. Jika seorang menjalankan dirinya di atas hidayah yang benar, maka dia hidayah yang bertambah mendali bertambah hidayah tersebut kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hidayah itu sebenarnya itulah kebahagiaan artinya kebahagiaan hakiki yang ingin diraih oleh seseorang berada di dalam hidayah Kita melihat begitu banyak orang memiliki harta. Dia memiliki pekerja eh, pekerja-pekerja dia yang ngasih gaji mereka. Rumahnya banyak, kendaraannya banyak, tetapi hatinya hampa. Kehidupannya labil. Kebahagiaan tidak pernah dia cicipi walaupun sesaat. Akan tetapi Saadah kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah di dalam hidayah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Taha "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la Siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala. Hidayah fala yadhillu wala yashqa dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara yang dia dapatkan adalah kebahagiaan wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nah, yawm al qiyamati ama siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku kata Allah berpaling dari hidayah jauh dari hidayah, jauh dari Allah, walaupun hartanya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, fa ma'isyatan dongka. Maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Hampa. Maka dia akan di, di, dikumpulkan nanti dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Dia mengatakan wahai Rabbku kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta dan sungguh aku dahulunya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fadzalika fakadzalika al-yawma tunsa. Hal itu disebabkan telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan engkau melupakannya. Begitu juga pada hari ini engkau pun akan dilupakan. al jaza min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Dia melupakan ayat Allah, maka dia akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kepada kita risalah. Sudah sampai kepada kita al-haq. Maka tiada lain bagi kita adalah untuk menerimanya. apa fenomena atau apa tanda-tanda orang mendapatkan hidayah. Di antara tanda-tanda seorang mendapatkan hidayah adalah insyirahil sadr terbukanya hati dia untuk menerima kebenaran. Ketika ada orang mengajak kepada kebaikan, dia terima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam Siapa yang Allah inginkan untuk memberikan petunjuk kepadanya maka Allah bukakan lapangkan hatinya dadanya untuk Islam Nabi juga mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa yang Allah inginkan bagi dirinya kebaikan maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Di antara uh, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah ini adalah hidayah yang besar setelah hidayah Islam Malahan Imam Ahmad dia mengatakan saya tidak tahu apa yang lebih azam, apa yang lebih aku syukuri. Hidayah Islamkah atau hidayah As-Sunnah? Begitu banyak orang-orang mengatakan dirinya muslim tapi dia belum bisa mendapatkan hidayah sunnah. Jika kita telah Allah bukakan hati kita untuk mengikuti sunnah maka janganlah pernah kita untuk meninggalkan sunnah itu sendiri. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keteguhan hati kita setelah Allah berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ada orang yang sudah tahu dengan manhaj yang benar, akan tetapi ketika dia tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, muncul pada dirinya ujub. Dia merasa bahwasannya dia sudah belajar. Dia merasa bahwasannya dia mengatakan saya sudah tahu manhaj. Sehingga dia tidak belajar lagi. Dia tidak mengaji lagi. Akhirnya dia mulai berada di persimpangan jalan. Akhirnya dia mulai jauh dan yang akhirnya dia meninggalkan sunnah dia meninggalkan manhaj dia berpaling berbalik 180 derajat na'udzubillah min dzalik maka karena itu kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hidayah itu sangat berharga hidayah itu akan membawa kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat maka oleh karena itu selalu kita menjaganya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hidayah di hati kita dan semakin menambahnya sampai kita meninggal dunia. Wallahu taala Kalau seandainya ada pertanyaan, kita masuk ke dalam pertanyaan. Ustaz, apakah kita bisa membantu adik atau saudara kita agar bisa mendapatkan hidayah? Bisa. Jika seorang ingin basah, dekatkan dia dengan air. Kalau dijauhkan dia di air, dia tidak akan basah. Jadi kalau seandainya kita ingin memberikan hidayah kepada adik kita, dekatkan dia asbabul hidayah. Sebab-sebab hidayah. Beri dia buku. Ya. Berikan kepada dia nasihat-nasihat tetapi jangan selalu memberi nasihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencarikan waktu-waktu yang tepat untuk menasihati para sahabat. Tidak setiap malam. Ya, sehingga Ibnu Mas'ud di Kufah dia cari waktu pada hari Kamis untuk memberikan nasihat kepada kepada jamaah. Untuk apa? supaya tidak muncul rasa kebosanan. Maka kita cari waktu-waktu yang tepat, munasabah-munasabah yang baik kita berikan kepada dia. Dan jangan jemu-jemu. Kami dulu atau saya dulu di waktu di Saudi tugas di Islamic Center untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia kita datangi mereka ke tempat-tempat tinggal mereka, kita bawa mereka ke Islamic Center, kita ajak mereka, kita ajarkan kepada mereka eh, kajian-kajian. Uh, setelah itu kita kasih dia makan siang. Setelah itu kita pulangkan lagi dengan mobil. Ya semuanya adalah gratis. Terkadang ketika dia belajar ada yang main-main, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Ya, boleh jadi, wallahu alam, ada satu kata setelah sepuluh yang ke sepuluh kali dia datang. Dia mendengar satu kata. Satu kata itu yang bisa membuka hatinya. Ya, sehingga dia bisa mendapatkan hidayah. Bahkan begitu juga dengan kita, dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita belum mendapatkan hidayah, perbaiki akhlak kita dengan orang tua, berikan layanan yang lebih ekstra kepadanya karena orang tua pasti menginginkan kebaikan dari anaknya jangan kita jauhi berusaha kita memberikan yang terbaik kepada mereka merupakan uh, biru walidan yang terbaik ketika kita bisa penyebab orang tua kita mendapatkan hidayah ya maka kita dekatkan hidayah itu kepadanya boleh jadi pada suatu saat yang kadang-kadang tidak pernah terduga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka hidayah sebagaimana kisah-kisah para sahabat ada di antara sahabat ya termasuk Umar bin Khattab Umar bin Khattab ketika dia ingin menghadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Eh, mengadang Rasulullah ingin masuk ke Masjidil Haram. Tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk duluan. Lalu Rasulullah sedang membaca Al-Quran Kata-kata itu yang hinggap di hati Umar bin Khattab Banyak para sahabat Dengan satu kata atau dua kata yang menggugah hatinya Sehingga dia mendapatkan hidayah Dan hal yang sama ya tidaklah mustahil terjadi pada saudara kita. Maka seringlah kita memberikan nasihat dan cari waktu yang tepat. Terkadang memang e, saudara kita ada diantaranya tidak mau seperti diajarin, tapi bahasa kita diperbaiki. Ya, Allah taala. Bagaimana cara agar adik kita mendapatkan hidayah untuk rajin sholat lima waktu dan supaya mau berhijab? Di antaranya tentu kita berikan contoh kepadanya, diberikan dorongan, ya terhib, motivasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yasiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Ya, mudahkan jangan dipersulit, berikan kabar gembira, jangan berikan kabar penakut Berikan motivasi kepadanya. Ya. Contohkan kepadanya, hadiahkan kepadanya. Jika seandainya dia masih lengah, kita berikan hal-hal yang mungkin memberi motivasinya. Ya, dan jangan lupa doa. Doa adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin Apa alasan Allah tidak memberikan hidayah kepada sebagian orang? Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang, yang tidak bisa kita ketahui. Ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian hidayah kepada sebagian manusia dan tidak berikan hidayah kepada sebagian yang lain. Bolehkah kita memberikan kitab Al-Quran kepada seorang non-muslim untuk dipelajari dengan harapan seorang ini dapat hidayah Islam dari al dari Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Boleh, insya Allah. Kita berikan dia Al-Quran terjemahan, ya, sehingga dia tahu kalau Al-Quran tidak terjemahan dia tidak akan dapat membacanya tidak bisa, ya. Tapi kita berikan kepadanya Al-Quran terjemahan. Kita suruh dia membacanya, ya dan itu tidak apa-apa, tidak ada larangan.